Yakni sesi yang pertama pada hari ini dimulai pada pagi ini jam 10 sampai menjelang sholat zuhur dengan tema sikap hikmah dalam berdakwah dan bermuamalah. Adapun pada sesi yang kedua yakni ba'dal asar dengan tema nikmat ukhuwah dan ta'awun di atas dakwah salaf. Adapun sesi yang ketiga yakni ba'dal maghrib dilanjut ba'dal isya di masjid An-Nur Gehaus tak Baru dengan tema ada apa dengan jin mengungkap hakikat jaringan Islam Nusantara untuk itu bagi antum yang memiliki pertanyaan diharapkan menulis di secari kertas kemudian di store ke panitia yakni Abu Ahmad Didi. Adapun sesi pada hari Ahad insyaallah dimulai sesi pertama <clears throat> dimulai jam setengah sepuluh atau jam sepuluh sampai menjelang sholat zuhur dengan tema lanjutan tema pada pagi hari ini yakni sikap hikmah dalam berdakwah dan bermuamalah. Adapun <clears throat> sesi yang kedua yakni tema lanjutan dari nikmat ukhuwah di atas dakwah salaf. Adapun sesi yang ketiga atau yang terakhir di Masjid Al-Ikhlas di Lembah Hijau Sangat Tak Baru dengan tema mewaspadai gerakan Syiah di Indonesia. Demikian mungkin informasi dari kami. Tak lupa kami informasikan kepada antum <clears throat> yang membawa anaknya untuk selalu mengkondisikan agar tidak mengganggu proses kita selama taklim.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 berdakwah kepada Allah dengan izinnya dan cahaya yang menerangi jalan umat manusia Demikian tugas mulia yang diemban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itulah jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan hidup orang-orang yang mengikuti beliau. Dalam Yusuf Allah sebutkan hal itu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan yang mengikuti aku. Dan Maha Suci Allah, aku sama sekali bukan termasuk orang-orang yang musyrik kepada Allah. Allah pun sebutkan tentang para rasulnya dalam An-Nisa. Rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul Para rasul yang diutus Allah menyampaikan bisyarah kabar gembira bagi yang mau taat wa mundirin juga menyampaikan ancaman bagi yang durhaka agar manusia tidak lagi punya hujjah di hadapan Allah setelah para rasul ini diutus agar mereka tidak katakan kelak di akhirat kami nggak tahu ya Allah kami nggak paham. Kamu tidak mengutus Rasul kepada kami, mengajari kami. Agar semua hujah itu nggak akan bisa mereka ucapkan. Rasul telah diutus. Syariat telah disampaikan kepada mereka. Dan ini yang Allah sebutkan di dalam An-Nisa 165, di Al-Ahzab 45, 46 menjadi zubdatur risalah intisari dari risalah dari kerasulan yang Allah perintah kepada para mursalin. Dan itu pula menjadi usuluddin, pokok dasar dalam agama ini. Rasul SAW dikenal oleh Quraisy amanatnya, kejujurannya. Sallallahu salawatullah wa salamuhu alaihi dan mereka faham apa yang dimaukan dalam dakwah beliau. Hanya saja Man yahdillah fahuwal muhtadi Yang Allah berikan hidayahnya Dia yang muhtadi Tetapi yang sesat Wal'iyadzubillah kutibat lahus syakawah Tercatat baginya syaqi. Wal'iyadzubillah sehingga menentang dan menolak dakwah Rasulullah SAW. Umat ini, umat Rasulullah SAW, Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Baqarah litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida agar kalian menjadi saksi 'alan nas bagi umat manusia dan Rasul pun menjadi saksi atas kalian. Kepada Rasulnya Allah sebutkan, Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid? Bagaimana di akhirat ketika kami datangkan untuk setiap umat saksi dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka semua. Wajibna bika alaha ulai syahida. Maka Rasul SAW saksi atas umatnya. Umatnya syuhud sebagai saksi bagi umat-umat yang lain yang mendahului ini. Demikian Allah utus beliau sebagai saksi atas kita umatnya sebagai mubashir yang menyampaikan berita gembira sebagai mundir yang menyampaikan ancaman Allah bagi yang durhaka dengan demikian tiga sifat yang Allah sebutkan tentang Rasulnya. Syahid, Mubashir, dan Mundir. Di peperangan Badar, setelah banyak mati dari kufar Quraisy Rasul berdiri di atas mereka dan menyampaikan ma antum bi asma lima aku minhum kalian tidak akan mendengar apa yang aku sampaikan kepada mereka. Karena Rasul telah menyampaikan segala ancaman, peringatan dari awal beliau dirasulkan. Wa andir ashiratakal akrabin. Kum andir. Semenjak itu Rasul yasda' bima yukmar dengan tegas dan lantang menyurak, menyuarakan dakwah kepada mereka semua demikian Allah menyebutkan tugas dan amanat kepada Rasulnya wada'iyan ilallah biiznihi wa sirajam munira beliau dijadikan sebagai da'i kepada Allah mengajak dan menyeru umat kepada yang bermanfaat kepada yang maslahat untuk dunia dan akhirat mereka di dunia dengan kemakmuran hidup mereka di akhirat dengan keselamatan dan ketenangan bagi mereka yang berujung jannah. Nasallallahu min fadlih. wasirajam munira. Rasul pula dijadikan cahaya yang menerangi. Menunjukkan manusia sebelum diutusnya Rasul dalam kegelapan yang sangat. Kegelapan dalam kesesatan mereka. Layah tadun. Tidak faham jalan hidayah tidak tahu kemana mereka harus melangkah, apa yang harus mereka perbuat. Si Dolalin mubin. Dalam kesesatan yang nyata. Dalam kemusyrikan dengan berbagai bentuknya dijadikan beliau sirajan Muniro cahaya yang menerangi sehingga dikeluarkan manusia dari kegelapan itu menuju terangnya cahaya iman dan tauhid. Oleh sebab itu, yang menginginkan untuk menyelamatkan dirinya keluarganya dan umatnya, masyarakatnya wajib bagi dia untuk belajar ilmu, mengikuti dakwah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur Alif lam ra kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia ini dari kegelapan menuju cahaya dari gelapnya maasi dari gelapnya kejahilan menuju cahaya ilmu, cahaya ta'ah, wahakadah. Tidak akan bisa dan tidak mungkin orang keluar dari kegelapan itu tanpa ilmu. Tidak bisa mereka diselamatkan, dientaskan tanpa ilmu dengan kitab yang Allah turunkan. Kitab Quran ini isinya ilmu. Ilm. Syariat yang mulia. Yang Allah berikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah maka dakwah kepada Allah tugas setiap rasul para nabi yang mulia yang Allah utus dan penutupnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tinggalkan umatnya dengan dakwah ini di atas syariat yang suci, di atas ajaran yang jelas, gamblang, mudah. Taraktukum alal bayza lailiha kanahariha La yazighu anha illa halik. Aku tinggal kalian di atas jalan yang putih, bersih. Malamnya seperti siangnya sama. Jelas sehingga tidak akan menyimpang darinya kecuali orang yang binasa wal'iyadu billah dakwah ini tugas besar amalan yang sangat agung yang Allah katakan tidak ada yang lebih utama darinya. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik dari yang berdakwah kepada Allah? Pertanyaan dari Allah yang maknanya adalah penetapan bahwa tidak ada yang lebih baik dari yang berdakwah kepada Allah. Dia yang terbaik. Wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Dia beramal saleh dan dia berserah diri kepada Allah dengan tauhidnya dakwah ini tentunya dipikul dan dibawa oleh orang-orang besar orang-orang mulia yang berjiwa besar yang meneruskan perjuangan para rasul para nabi yang selalu berdakwah kepada umatnya Oleh sebab itu kewajiban mereka sebagai seorang da'i dalam berdakwah, dalam bermuamalah kepada orang lain untuk memberi citra yang baik terhadap dakwah ini Sehingga orang tahu, umat mengerti bahwa ajaran mereka ini bagus. Penuh hikmah. Dibawa oleh orang-orang yang berakhlak dan beradab. Terlebih ketika hal tersebut dikala asingnya dakwah gurbah asingnya sunnah kata Warokoh ibn Naufal kepada Rasul SAW di awal risalah kamu akan diusir oleh kaummu. Kala awamukhrijiyahum. Rasul keheranan. Tanya. Masa kaumku akan mengusir aku? Sementara ini baik-baik hubungannya. Quraisy tahu siapa Rasul. Kala kata Waraka. majaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya tiap orang yang datang membawa menyampaikan apa yang kamu bawa yang kamu sampaikan pasti akan dimusuhi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa kullama Zadatil ghurbah zadal ida. Semakin ghurbah bertambah, semakin dakwah ini asing, aneh di mata mereka, juhala orang-orang jahil, awamun nas menganggap aneh nyeleneh dari kebanyakan orang asing. Semakin dianggap aneh, semakin asing, semakin dia akan dimusuhi. Permusuhan akan semakin tajam kepadanya. Semakin besar menghadapi resiko ditentang dan dimusuhi oleh kaumnya. Di situ tugas seorang dai menyampaikan sunnah, berdakwah, berat memang tetapi fadilahnya pun sangat besar Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah ketika membacakan ayat tadi, "Man ahsanu qawlan mimman da'a Siapa yang lebih baik dari yang berdakwah kepada Allah? Kata beliau, "Hada habibullah." Yang berdakwah ini kekasih Allah yang dicintai oleh Allah. Hada sofwatullah. Ini orang pilihan Allah. Hada khiratullah. Orang terbaik yang Allah pilih. Hada ahabbu ahlil ardi ilallah. Ini yang berdakwah. Penduduk bumi yang paling Allah cintai. Ajab Allah fi da'wati. da'an nas ila ma ajab Allah fihi min da'watihi wa amila saliha fi ijabati. Dia memenuhi perintah Allah untuk berdakwah, ia beramal saleh dan mengajak orang untuk itu. Hada khalifatullah. Demikian Hasan al-Basri, Imam Tabi'in rahimahullah sebutkan sebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Karena berat bukan hanya dakwahnya yang berat tetapi kriteria yang ada pada dirinya yang harus dia benahi karena dia menyampaikan risalah karena dia menyampaikan syariat Allah harus ada padanya sifat-sifat mulia agar tidak menjadi bumerang untuk dakwah itu sendiri karena kurangnya hikmah karena kurangnya akhlak justru dengan dakwahnya orang malah bertambah pobi, benci, lari, semakin memusuhi dakwah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah memerintahkan umat ini agar dari mereka ada yang berdakwah kepadanya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam Ali Imran 104 Hendaknya ada sekelompok dari kalian orang-orang yang berdakwah kepada khair, kebaikan, beramar ma'ruf, benahi mungkar dan mereka itu orang-orang yang muflih mendapat kebahagiaan Allah memerintah seorang dai menjadi dai kepada al khair kebaikan agar dia pula beramar ma'ruf dan bernahi mungkar ihtisaban mengharap ridha Allah semata dengan semua itu. Kata Imam Dohak rahimahullah tentang ayat ini, hum khasatu sahaba wa khasatullah. Mereka ini orang khusus ini ya, orang pilihan Allah. Kata Ibnu Katsir mengomentari pernyataan Imam Dhahab yakni al-mujahidin wal ulama yaitu para mujahidin dan para ulama, ahlul ilm, orang-orang yang berilmu karena para sahabat radhiyallahu taala anhum hum ulama wal mujahidun orang-orang yang berilmu dan mereka berjihad fisabilillah mereka ajarkan ilmu itu berdakwah kepada umat manusia sehingga menyampaikan dan menyebarkan agama Allah di berbagai penjuru dunia. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka sampaikan kepada kita segala yang mereka tahu dari Rasulullah SAW, sekecil apapun. Gerak-geriknya, langkahnya, perbuatannya, bahkan hal-hal yang di dalam rumah. Yang Rasul lakukan bersama istri-istrinya, karena beliau kudua, uswah bagi umatnya. kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya masuk di dalam ayat ini wa ulaika humul muflihun orang yang mendapat falah al falah nailul marhub atau kullil marghub ketika kamu mendapati segala yang kamu inginkan. Dunia maupun akhirat. Kebaikan yang kamu senangi. wassalamu'alaikum min kulli marhub. Dan kamu selamat dari segala yang kamu takuti yang tidak kamu senangi dalam urusan dunia maupun akhirat itu falah. Orangnya muflihun. Masuk dalam ayat ini kata As-Sa'di ahlul ilm wa ta'lim. Orang yang berilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Wal mutasaddirun lil khitabah orang yang berkhutbah. Nah, ini menasehati, mengingatkan umatnya, masyarakatnya lewat khutbah. Wali wa'din nas. Begitu pula yang memberikan mau'izah nasihat kepada orang lain wal muhtasabun wal muhtasibun alladzina yaqumuna bi ilzamin nas bi iqamati shalawat wa ita'iz zakat wal qiyam bi syara'id din begitu pula muhtasib orang yang melakukan <clears throat> atau mengharuskan orang lain untuk menegakkan sholat, membayar zakat, dan syariat-syariat yang lain. Hisbah. Kalau seperti di Saudi sana namanya Hay'ah Amar bil Ma'ruf wa Nahi Anil mungkar. Keliling dia. Kalau sudah azan, kalau sampai ada toko yang berani buka, masih melakukan transaksi, akan ada sanksi dan seterusnya. Bisa berujung pelarangan dia nggak boleh buka usaha. Ini masuk di dalam ayat. Muflihun. Wayanhaunahum anil mungkarat. Melarang mereka dari yang mungkar. Fakullu man da'an nas ila khair ala wajhil umum. Au wajhil khusus setiap orang yang berdakwah mengajak orang kepada kebaikan secara umum ataupun itu secara khusus. Fa innahu dakhil fi hadhil ayat. Dia masuk dalam ayat ini. Wa man qama bi nasiha ama au khassah fa innahu dakhil fi hadhil ayat karimah. Yang bernasehat menyampaikan nasihat baik itu secara umum ataupun nasihat secara khusus dia sampaikan empat mata kepada saudaranya dia masuk dalam ayat ini muflihun orang-orang yang mendapat falah demikian Imam As-Sa'di meringkas akwal a'immatus salaf dalam penafsiran ayat ini. Semuanya umum masuk di dalam pengertian ayat. Ikhwati fillah a'azzakumullah di dalam sunnah kala itu dalam beberapa ayat di dalam sunnah pun banyak fadail dan terhib untuk orang itu berdakwah semampu yang dia bisa menyampaikan. Dari hadis Abu Hurairah di Muslim, di Imam Ahmad dan yang lain, Rasulullah katakan man ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yang kusudalika min ujurihim syai'a man da'a ila huda yang mengajak orang kepada hidayah huda maka dia punya pahala persis dia dapati seperti yang didapati oleh orang yang mengikuti dia. Orang faham hidayah darinya. Tahu ilmu darinya. Faham dakwah darinya. Sehingga mengikuti kebaikan itu. Maka dia terus mengalir pahala ini. Setiap kali orang ini mengamalkan, pahalanya mengalir kepada dia yang berdakwah tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Waman ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Di Muslim juga dan Imam Ahmad Rasul sebutkan yang menyeru kepada kebaikan baginya pahala seperti yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan kebaikan itu. Bahkan Rasulullah sebutkan salawatullah salamuhu alaihi la ayah Allah bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am kalau Allah berikan hidayah pada seseorang karenamu dengan dakwahmu baik kamu dalam menyampaikan dengan ilmu, basira, dengan akhlak, dengan hikmah itu bagimu lebih baik dari onta merah. Onta merah itu para ulama sebutkan tentang hadis ini harta paling dicintai oleh mereka, paling berharga di dunia ini. Sehingga makna hadis dengan demikian kalau Allah berikan hidayah pada seorang karena kamu, itu bagimu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan itu umum. Baik itu hidayah, iman. Ini orang ini asalnya kafir, musyrik. Kamu dakwai begini-gini. Sampai dia mau syahadat Islam. Allah berikan hidayah padanya, hidayah iman atau itu hidayah khasah, hidayah sunnah. Muslim dia bas jahil, sesat dia begini. Kamu dakwai dengan baik begini sampai dia bertobat, kembali kepada sunnah, kembali kepada salaf. Bagimu pula pahala yang seperti itu. Kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala hadis-hadis semacam ini mandaa ila huda hadis yang sangat agung bagi orang yang mengajarkan ilmu. Karena dakwah kepada Allah dengan mengajarkan ilmu dengan tarbiyah mendidik mereka menjelaskan kepada mereka mana yang manfaat mengingatkan mereka dari mana yang bahaya yang merusak iman dan akidah mereka agamanya mereka ini yang mau menjawab dakwahnya telah mendapat taufik kepada khair maka dia memperoleh pahala dari apa yang dilakukan oleh orang yang mendengar dakwahnya dan itu terus ila an yarisallahul arda wa man 'alaiha sampai akhir zaman nanti setiap kali itu diamalkan mengalir itu fadilah dan pahala kepadanya ini beberapa fadhail di dalam dakwah yang ma'ruf bagi kita semua. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab tauhid menyebutkan bab dakwah ila syahadati Allah ilaha illallah bab tentang dakwah kepada tauhid ini. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa muwahhid orang yang bertauhid dan telah mengerti tauhid, telah dia amalkan itu pada dirinya, dia tidak syirik, tidak akan merasa cukup hanya pada dirinya. Pasif, yang penting saya sudah bertauhid, ikhlas, yang penting saya enggak syirik, bas, cukup. Dia tidak akan demikian. Tapi karena sangat cintanya dia kepada tauhid itu, maka dia ingin menyampaikan itu kepada yang lain. Agar tauhid itu merata, tersebar kepada umat manusia yang lainnya agar mereka pun bertauhid dan mengamalkan tauhid itu pada dirinya. Maka perlu didakwahkan dan disampaikan kepada yang lain. Jika ini tentang keutamaan dakwah dalam Quran maupun sunnah orang-orang yang menghidupkan kulubul ibad hati manusia Karena yang disampaikannya syariat. Wahyu Allah. Agama. Islam ini. Sunnah. Kehidupan yang karenanya Rasulullah bertawassul kepada Allah dengan rububiyahnya terhadap kehidupan ini, jenis kehidupan ini. Di dalam hadis <clears throat> Salah satu doa Rasul sallallahu SAW di Qiyamul Lail Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail Fatiras samawati wal ard anta tahdi baina ibadika fi makan yakhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi min al haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim Ya Allah Rabb Jibril rububiyah wa Israfil wa Mikail. Allah Rob segala malaikatnya dan Rob seluruh makhluknya. Tetapi khusus tiga ini Rasul sebut. Jibril, Mikail dan Israfil alaihimussalam karena tiga-tiganya membawa kehidupan Jibril alaihissalam membawa kehidupan yang paling mulia, paling utama, yaitu hayatul qulub, kehidupan hati, dengan wahyu yang ia turunkan kepada Rasul SAW. Dengannya hati manusia hidup. Mikail membawa kehidupan air hujan karena dia yang mengatur. Allah perintah padanya. Hujan, kehidupan bagi makhluk. Semua yang ada di muka bumi ini. Israfil membawa kehidupan dengan tiupannya yang kedua. Semua makhluk hidup dari kuburnya setelah mereka mati semua dengan tiupan yang pertama. Asyahid kehidupan ini syariah Jibril alaihissalam. Dan ini yang dibawa oleh seorang dai menghidupkan hati manusia Oleh sebab itu, kewajiban mereka untuk menghiasi dirinya dengan akhlak agar ada sifat pada dirinya dari sifat-sifat agung menjadi syiar pada dirinya agar taufik Allah berikan kepada mereka dalam dakwahnya agar taufik Allah berikan kepada mereka dalam muamalahnya demikian Allah telah menyebutkan di dalam Maryam ayat 12 ya Yahya khudil bi quwwah Wahai Yahya ambil kitab itu dengan kekuatan artinya agar kamu bersungguh-sungguh serius, tidak malas, tidak kendor, tidak berpangku tangan, tidak ada kesungguhan untuk berbenah diri, mengganti yang jelek pada dirinya dengan yang baik yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam bermuamalah tidak bisa dilepaskan dari akhlak yang ada di dalam sunnah. Erat hubungannya dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Hakim. Orang yang hakim. Orang-orang yang berilmu. Faham sunnah. Dan ada dia amalkan itu dalam dirinya. Makanya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat. radhiyallahu jika menjumpai para tulabul ilm para penuntut ilmu yang belajar kepada beliau. Beliau katakan, marhaba bitullabil ilm. Antum ya nabiul hikmah. Antum masabihul zalam. Marhaba kepada para penuntut ilmu, kata beliau. Kalian adalah sumbernya hikmah. Layaknya sumber air, terus memancarkan air, memberi air. Talibul ilm, kata Ibnu Mas'ud, sumbernya hikmah. Ya nabiul hikmah. Terus memancarkan hikmah-hikmah masabihud dhalam kalian pula cahaya dalam kegelapan, memberi cahaya bagi umatnya. Panutan utama tentu adalah Rasulullah SAW yang Allah puji beliau di dalam ayat wa innaka la ala khuluqin azim engkau sungguh di atas akhlak yang sangat agung Yang pertama harus dimiliki oleh seorang yang menyampaikan agama Allah dan perlu diingat ya ikhwan Barakallahu fiikum. Kewajiban dakwah tidak hanya kewajiban seorang alim, tidak hanya kewajiban seorang ustadz, tapi setiap kita, apalagi ketika orang telah tahu ini dari golongan itu dari salafiyin dari ahlu sunnah orang-orang yang punya lehya orang-orang yang berjubah dan seterusnya dikenal dengan atributnya semampu apa yang ada kita miliki oleh sebab itu Rasulullah katakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, satu hadis. Dan tidak menjadi syarat seorang dai harus tahu keseluruhan syariat baru boleh dia berdakwah. La, tetapi yang para ulama sebutkan, kamu ketika berdakwah, apa yang kamu sampaikan, itu kamu harus tahu ilmunya. Paling tidaknya sebatas yang kamu mau sampaikan. Kamu mau sampaikan apa? Kamu mau bicara apa sekarang? Kamu mengingatkan orang ini misalnya, nggak sholat, misalnya, diajak sholat. Kamu harus tahu dalilnya apa sih kewajiban sholat itu perintah ayat hadis ijma kau mengingatkan orang ini yang misalnya dia ikut tasawuf atau apa ini kamu harus tahu seputar masalah itu apa yang hendak kamu sampaikan kamu harus tahu ilmunya bukan berarti dituntut harus tahu seluruhnya Faham syariat baru boleh berdakwah. Tidak. Bahkan dalam muamalah kita sehari-hari. Kita jual beli, kita transaksi, kita hubungan sama orang, apalah. Dalam muamalah itu dakwah. Tadi karena kamu membawa secara kamu sadari atau tidak, kamu membawa nama dakwah. Orang kenalnya, orang taunya ini salafin dari ahlu sunnah. Nah. Kalau itu disadari dengan baik, Masya Allah besar pengaruhnya dengan akhlak dan adab yang ada pada dirimu, orang akan simpati dan senang. Masya Allah mereka itu bagus, baik-baik. Begini. Senang kepada dakwah. Kamu telah berdakwah dengan akhlakmu. Kamu telah berdakwah dengan tutur katamu kesantunanmu Wahagada. sebaliknya pun sama kalau itu tidak kamu perhatikan tanpa kamu sadari kamu mencoreng nama dakwah padahal kamu sedang tidak berdakwah secara langsung tapi dalam muamalah tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya terhadap orang lebih tua ini itu mencoreng nama dakwah orang akan pobi oh itu golongannya ini tempatnya di situ jelek mereka itu masa dia begini masa dia begitu membuat orang lari dan terhalang dari dakwah Oleh sebab itu as-sahabah kanu yaftahun al-bilad wal ibad bi akhlaqihim mereka buka negeri-negeri yang ada dengan akhlaknya sebelum itu dengan pedang dan kekuatan mereka. Bahkan dampaknya lebih besar seperti Syekh Robi sebutkan. Membuka hati orang dengan akhlak, dengan adab. Lebih besar dampaknya ketimbang itu dibuka dengan kekuatan dengan senjata Nah, bahagia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bagaimana ketika padahal beliau khalifah saat itu baju perangnya tertinggal Baju perang mahal, besi. Walhasil kemudian diambil oleh seorang Yahudi. Diminta oleh Ali nggak dikasih sampai dilaporkan ke pengadilan. Hakim. Di depan hakim mereka di kursi yang sejajar sama karena sekarang posisinya ini sebagai penuntut <clears throat> ini sebagai terdakwa di mata hakim sama nggak ada beda khalifah dengan yang lain ditanya al-bayyinah ya Amirul Mukminin. <clears throat> Apa buktimu? Ha, bayyinah. Kamu mengakui ini milik orang, milikmu. Padahal di tangan Yahudi hukum asalnya bako umakana ala makan apa yang di tangan orang ya itu milik dia makruh nggak perlu ditanya nggak perlu dimintai bukti kalau nggak kan nggak bisa jalan kehidupan kamu tanya tanya siapa yang kamu pakai milik saya mana buktinya nggak bisa itu kaidah dalam syariat al aslu baqa'u umakan ala makan kamu pakai apalah kamu pegang kitab, ini barang, mungkin handphone atau yang lain-lain semuanya. Hukum asalnya itu milik mereka. Had, sekarang kamu menuduh atau mengakui ini milikmu. Had, bayina. Mana buktinya? Kata nggak ada. Terus yang aku tahu itu milikku, ketinggal kemarin begini-begini. maka diputuskan oleh hakim bahwa itu milik Yahudi dan Ali menerima panas mau berbuat apa akhlak dari awal bahkan akhlak beliau nggak kemudian semena-mena sini ini milikku Yahudi kafir ente apalagi ini khalifah tidak dari situ kagum si Yahudi. Akhlak, sahabat, Amirul Mukminin, padahal sebagai khalifah. Dan dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi wahai Tuhan Hakim bahwa ini baju perang, baju besi milik Ali bin Abi Thalib. Aku kembalikan. Akhlak dalam muamalah, dalam keseharian, bahkan kepada kufar sekalipun. Besar pengaruhnya. Fatahul qulub bil akhlaq. Demikian mereka buka hati manusia dengan akhlak. Amr bin As atau Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diutus Rasul ke Khaybar untuk khars. Khars itu memperkirakan hasil panen. Ma'ruf caranya di masa itu. Ini misalnya kalau Khaybar luasnya 10 hektar misalnya. Khaybar negerinya Yahudi tentunya. Ini pohon-pohon korma di sini bisa diperkirakan oh dari 10 hektar ini misalnya 100 ton hasilnya. Dan mereka ada perjanjian dengan Rasul Sallam. Setengahnya harus dikirim ke Rasul Sallam. Begitu datang, kata Yahudi Khaybar memberi uang dan emas kepada beliau kata mereka kamu jangan melebih-lebihkan karena mereka akan menanggung kerugiannya yakni misalnya diperkirakan ini 10 ton ya sudah 5 ton dikirim ke Madinah. lima ton untuk mereka Yahud. Ya, tapi kalau yang dikirim ini curang misalnya, dia katakan, oh 15 ton ini, sehingga tujuh setengah mereka harus kirim, mereka tersisa dua setengah ton, karena kenyataannya cuma 10 ton. Sisa dua setengah ton untuk mereka, rugi mereka. Mereka takut itu dicurangi, sehingga mereka mau menyogok saat atau Amr bin As saya lupa untuk adil atau jangan melebihkan. Kata beliau kepada mereka, wahai Yahud, demi Allah, aku datang dari orang yang paling aku cintai, yakni Rasulullah SAW. Aku punya misi ke sini untuk orang yang paling aku cintai. Dan aku datang kepada kalian orang-orang yang paling aku benci. Karena mereka kufar, Yahud. Ada Allah, ada Rasul. Musuh Allah, musuh Rasulnya. Tapi semua itu demi Allah tidak membuat aku curang dan mendolimi kalian. Nggak perlu ini semua. Sogokan atau harta benda ini semua. dia sebutkan apa adanya. Kita akan Tanya Rasul kata orang-orang Yahudi kepada beliau, "Wallahi bihada qamatis samawati wal ard." Dengan yang seperti ini langit dan bumi ditegakkan, yakni dengan keadilan. Bahkan itu kepada orang yang sangat dibenci dan dimusuhi. Akhlak tidak membuat beliau curang atau mendolimi mereka hanya karena dasar ini orang kafir dan sangat dibenci musuh Allah. Tidak demikian. Makanya perlu <clears throat> setiap kita menghiasi diri dengan akhlak dalam dakwah ini perlu hikmah. Agar menjadi maslahat <clears throat> dan membawa kebaikan di dalam dakwah. Yang pertama kita sebutkan dari yang penting bagi seorang dai adalah ilmu al-ilm <clears throat> menghiasi dirinya dengan ilm fal jahil la yad'u la yasluh maka kalau dia jahil tidak patut berdakwah nggak boleh berdakwah Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man Ayat yang lalu. Katakan ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku dan yang bersamaku. Senjata bagi seorang dai ilmu karena musuh-musuh dakwanya akan menyerang dia dengan syubhat dengan pertanyaan dengan syubhat ini syubhat itu ilmu senjata yang akan dia gunakan membela agama Allah Makanya Allah katakan kepada Rasulnya wajadilhum billati hiya ahsan, yakni bil ilm. Jidal bil ilm. Itu wasiat Rasul. Inna kata'ti kauman min ahlil kitab. Kamu mendatangi ahlil kitab. Orang yang punya ilmu, punya syubhat nggak sama dengan musyrikin yang lain. Ini punya kitab walaupun kitab itu sudah di obok-obok, sudah dirubah-rubah begini, tapi ada ilmunya. Mengerti dari ajaran rasul-rasul yang sebelumnya, bisa mereka putar balikkan. Artinya siap-siap kamu menghadapi mereka dengan ilmu bil ilm dengan ilmu agar dirinya siap menghadapi mereka semua ilmu ini yad'u ila Allah berdakwah kepada Allah dengan ilmu, basirah, tahu apa yang dia sampaikan, mengerti kapan itu dia sampaikan, kepada siapa itu dia sampaikan. Semua itu basirah. paham situasi, paham kondisi. Makanya Allah perintah sebelum perkataan dan perbuatan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Berilmulah tiada sembahan yang hak melainkan Allah beristighfarlah setelah itu untuk dosamu mukminin dan mukminat seperti yang Bukhari sebutkan al ilmu qabla al qawli wal amal ilmu imamul qaul imamul amal imam perkataannya, perbuatannya menjadi makmum. Mengikut namanya makmum kepada imamnya. Imamnya ruku ya dia ruku. Imamnya sujud dia ya sujud dan tidak boleh mendahului imam. Dilarang bergerak sendiri tanpa bimbingan dari imamnya. Demikian ilmu itu begitu pentingnya dalam dakwah kepada Allah agar orang tidak berdakwah dengan kejahilannya dengan ilmu Allah berikan manfaat besar dalam dakwah. Kasajaratin asluha thabit wa far'uha fis sama. Seperti pohon yang subur. Akarnya tertanam kuat dan ranting-rantingnya, dadaunannya tumbuh menjulang tinggi ke langit sana ke atas. Pohon yang subur kalaupun sempat kering lama, bahkan kalaupun rontok dedaunannya, ranting-rantingnya selama akarnya kuat di tanah, tinggal menunggu waktu hujan turun ada air, ada yang menyirami, tumbuh kembali itu pohon dengan segar dan kuatnya, subur ilmu. Makanya manfaat ilmu itu barokahnya pasti ada walau ba'dahin. Walaupun itu setelah sekian lama disebutkan oleh Syekhuna Hani Ibn Breik hafizahullah pernah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Banna rahmatullah alaih di kala beliau masih muda dakwah di negara mana gitu di Afrika saat itu beliau berdakwah tauhid, mengajarkan sunnah, begini, salat dan seterusnya. Ya, saat itu ditolak, ditentang oleh sufi orang-orang awam. Walhasil setelah sekian lama, setelah sekian puluh tahun bahkan, orang yang waktu itu masih muda, setelah sekian puluh tahun orang ini orang sudah tua. Beliau mencari-cari Dan begitu dia mendengar dakwah sunnah, dia katakan persis yang kamu ajarkan ini pernah disampaikan oleh orang dulu pernah datang ke kami, tidak tahu lagi siapa namanya saya lupa, dari mana asalnya saya lupa. Yang jelas orang Arab dulu pernah berdakwah di sini. Ya begini dakwahnya. mengajarkan Quran, sunnah, kembali ke salaf, aqidah, tauhid, sunnah, larangan syirik, bid'ah, begini, begini. Sekarang multazim ini orang. Menjadi orang yang istiqomah ini. Kapan? Setelah sekian puluh tahun. Syuf. Pengaruh dakwah. Tertanam dalam hatinya akar pohon yang subur. Walaupun saat itu mungkin ditolak. Saat itu mungkin nggak segera dia bisa menerima tapi barokah ilmu pasti itu ada manfaat. Karena yang disampaikannya adalah qala Allah, qala Rasul, menghidupkan kolbu. Fala asu. Maka nggak boleh kita putus asa. Sampaikan ke orang dengan baik ilmu yang kamu dakwahkan ini begini Pak, begini. Allah firmankan dalam ayat begini. Rasulullah bersabda begini penafsirannya para imam, para ulama menjelaskan begini, begini, begini. Itu tertanam dalam hatinya. Bagaimana tidak itu dari Rabbul Alamin. Yuhyil qulub menghidupkan kolbu. Makanya tadi Allah katakan, litukhrijan nas dulu mati ilan nur. Mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya. Berapa banyak? Bahkan di masa Rasul SAW. Hada Abu Sufyan, radhiyallahu taala anhu. Islam setelah sekian lama bahkan yang terakhir-terakhir yang awalnya sedemikian rupa menentang dan melawan Rasul SAW. Tapi dengan kesabaran, dengan dakwah, dengan ilmu, dengan akhlak, hidayah Allah berikan padanya. Pentingnya ilmu. Makanya jika kita benar-benar serius menginginkan kebaikan bagi diri kita sebelum orang lain maka orang itu harus peduli terhadap ilmunya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah aku memperhatikan ilmu itu ada dua ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan aku perhatikan ilmu dunia ternyata tidak melebihi abdan. Jasad. Kita tahu Imam Syafi'i di awal-awalnya ketika beliau tolabul ilm yang beliau pelajari ilmu kedokteran. Makanya kalau dalam beberapa permasalahan beliau bicara tentang kesehatan tentang ini sedikit banyak paham karena memang sempat beliau pelajari ilmu tip Al-Muhim beliau amati ternyata itu tidak melebihi badan ini yani kemaslahatan badan Ilmu apapun itu di dunia nggak akan melebihi kemaslahatan badan. Ya misalnya kedokteran ini. Gue pelajarin jelimet dan ke sana kemari bagaimana penyakit ini ya, obatnya bagaimana, terapinya seperti apa supaya sembuh. Jantung, anu, saraf-sarafnya ini, sumbatannya, ini penyakitnya segala macam. Lalu bagaimana pengobatannya, ya apa penanganannya sampai sembuh. Toib kalau sudah sembuh. Kalau sudah sehat walafiat normal kembali. Jantungnya, livernya, lambungnya, segala macamnya. Terus kenapa? Orangnya jadi baik. Kalau sudah sehat, jadi orang soleh. Jadi orang yang dicintai Allah. Jadi orang yang disenangi orang lain Masya Allah jadi orang yang kerim, orang yang ini. mohsin, Gak ada hubungannya. Ini sekedar jasadnya baik. Dalam artian sehat. Bas. Gak lebih dari itu. Makanya kemudian ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Beliau pelajari ilmu akhirat ini. Ilmu syariat. Aku amati kata Imam Syafi'i kemaslahatannya untuk jasad dan untuk akhirat bukan hanya jasadnya, bukan hanya akhiratnya, kedua-duanya membuat orang selamat di dunianya dan bahagia di akhiratnya kelak bahagia bahkan di kuburnya setelah dia mati sebelum akhiratnya berzakh maka beliau pun mendalami dan mempelajari ilmu fikih ilmu syariat nah sehingga menjadi imam dan ulama besar rahimahullahu taala. Nah, itu yang pertama insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya nanti